kemaslahatan duniawi atau takdis al-ashas atau di atas pengkhususan kepada individu-individu tertentu. Al-wala yani al-mahabbah. Kecintaan, loyalitas. Al-bara yani al bughd wal adawah kebencian dan permusuhan. Ahlu sunnah wal jamaah al-wala wal bara yang ada pada mereka. Loyalitas, kecintaan, kebencian dan permusuhan itu mereka bangun di atas prinsip fillah semata-mata jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti sebagian orang yang alwala awal wal bara mereka alal masalah dunia. Sehingga ketika mendapatkan dunia mereka saling cinta, saling loyal. Tapi ketika sudah tidak saling mendapatkan bermusuhan. Masuk padanya iya, loyalitas karena kelompok, karena partai, karena yang lainnya. Atau tidak juga seperti sebagian orang yang loyalitas mereka hanya semata-mata kepada individu tertentu. Barang siapa cinta kepada tokohnya, maka dia adalah bersama saya. Kalau tidak, ya maka bukan golongan kami. Barang siapa yang cinta menghormati orang yang dianggap wali oleh kami maka dia adalah orang yang dekat kami dekatkan kalau tidak maka dia adalah orang bukan kelompok kami nah ini sebagian orang adapun ahlu sunnah sekali lagi al wala wal bara kecintaan dan kebencian mereka loyalitas loyalitas dan permusuhan mereka semata-mata dibangun di atas syarat Allah fillah walillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba fillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintanya karena Allah, membencinya juga di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi karena Allah. Dan ketika tidak memberi pun karena Allah Subhanahu wa taala. Semua ini didasari fillah walillah. Maka faqad istakmala iman. Telah sempurna imannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu. Tiga perkara. <clears throat> Man kunna fihi wajada halawatal iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Nikmatnya ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tiga perkara tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Iya, dia tidaklah cinta kepada seseorang kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip ahlu sunnah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan yang Allah cipta, ciptakan untuk mereka. Di antara tujuh golongan tersebut adalah apa? Warajulani tahab gafillah. Dua orang yang saling cinta semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Ahlussunnah sunnah ikhwan billah rahimakumullah. Iya. Qala kata Syubair hafizahullah taala. Walihada fa inna man azhara sunnah wa qarraraha bin nusus wa ala fahmi salafis salih qarrabuhu wa ahabbuhu wa nasaruhu Iya, oleh karena itu kata beliau Barang siapa yang menampakkan sunnah, menegaskan, menerangkan as-sunnah dengan nas-nas, dengan dalil, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Qarrabu, mereka pun mendekatkannya. Wahabu, mereka pun mencintainya. Wana saru dan mereka membelanya. Seperti yang dilakukan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu taala yang kita dapatkan di awal-awal Fathul Majid. Ya bagaimana Imam As-San'ani rahimahullah memuji Iya. Dengan bait syairnya. Kemunculan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu dan kepada Imam Sanani di Yaman ketika mendengar saudaranya mendakwahkan tauhid di negeri Najd. Iya, beliau memujinya, memperkuatnya. Ini khawani fillah rahimun rahimakumullah. Dan itu di antara sekian dari mayyizah min mumayyizati ahli sunnah wal jamaah. Kata para ulama kita, di antara yang menunjukkan keistimewaan dakwah sunnah adalah iya, mereka-mereka ahlu sunnah di seluruh penjuru, pelosok negeri, pelosok dunia, ternyata akidahnya sama. Karya-karya mereka buat yang di Khorasan, yang di Syam, yang di Yaman, yang di Najd, ketika mereka keluarkan bagaimana akidah ahlu sunnah sama. Iya, dengan nas-nas yang sama. Saling menguatkan di antara mereka. Qala sehingga para ulama kita demikian perhatian. Ya, demikian senang. Ya, ketika datang kunjungan-kunjungan ke tempat masyayikh yang menceritakan tentang bagaimana dakwah ahlu sunnah di setiap negeri di Indonesia, kalau orang Indonesia di mereka senang. Iya, mereka senantiasa berada di belakang duaat as-salafiyin. Demikian ikhwan fillah rahimun rahimakumullah. Namun faida azhara khilafaha amaluhu bima yastahiqu tapi ternyata ketika menampakkan yang berbeda dengan sunnah. Ternyata ketika ditampakkan menyelisihi sunnah. Menyelisihi prinsip al sunnah. Maka mereka pun menyikapinya sesuai dengan yang pantas diperlakukan sesuai dengan bimbingan syarat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala menyatakan Kata beliau rahimahullah taala Wa'lam ketahuilah annal khuruj yani tariq bahwasanya keluarnya seseorang dari jalan dari surat al mustaqim dari manhaj ala wajhain ada dua macam Amma haduhuma adapun yang pertama farajulun qad zalla 'anit tariq. Seorang yang tergelincir dari jalan. Dia keliru. Tergelincir. Wa huwa la yuridu illal khair. Sebetulnya dia tidak menginginkan kecuali kebaikan, tapi ternyata tergelincir dalam kekeliruan. Buktinya ketika ditegur, ketika diingatkan, segera rujuk, segera kembali kepada hak. Ketika diterangkan kehilafannya, ketergelincirannya, segera dia menarik ucapannya, segera dia rujuk. Kalau orang seperti ini, fala yuqtada bizalalihi fa innahu halik. Enggak boleh diikuti. Ya, kalau seorang tergelincir. Walaupun dia niatnya baik. Tapi ternyata tidak tergelincir dalam kesalahan. Menyelisihi sunnah. Tidak boleh diikuti ketergelincirannya. Yang kedua, ini lebih parah. Warajulun anadal haqqa. Wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin seorang yang menentang al-haq menyelisihi orang-orang yang sebelumnya di kalangan orang bertakwa fahuwa dhalun mudil iya maka dialah orang yang sesat dan menyesatkan syaitanun maridun fi hadil ummah haqiqun ala man arafahu an yuhadziran nas anhu wa yubayyan lin nas qissatahu qissatahu li alla yaqa'a fi bid'atihi ahadun fayahli dia adalah syaitan di umat ini maka sepantasnya orang yang tahu keadaan dia untuk memperingatkan umat dari orang seperti ini. Yang jelas-jelas menentang al-haq. Menyelisihi orang-orang bertakwa sebelum kita. Dan sepantasnya orang yang menyatakan keadaan dia menjelaskan tentang orang ini kepada orang lain. Kenapa? Agar orang lain tidak terjatuh ke dalam kebidahannya. Iya. Dua. Dan dua-duanya tidak boleh diikuti. Tapi kalau dia tergelincir, tidak sengaja, dinasehati dia mungkin rujuk, tetap tidak boleh diikuti ketergelincirannya. Tapi kalau memang dia sengaja-sengaja menentang Allah, iya, menyelisihi kaum mukminin, muttaqin, iya, ahlu sunnah misalnya meyakini bahwasanya asyiah adalah musuh Islam, dia ternyata malah bersaudara dengan dengan Syiah. Iya. Melakukan perjanjian dengan Syiah. Diingatkan tetap ngeyel. Iya. Diperingatkan para ulama tetap tidak mau. Iya, kalau seperti ini pantaslah para ulama menjelaskan tentang dia, haikat dia, mentahdir umat dari dia dan seterusnya. Qul billah rahiman rahimakumullah. Demikian Kata beliau, wa qad yu'addil amra ila an yubaddi'u wa yudhallilu idza raqibal bid'a wal muhdatsat mu'anidan. Kata Syekh Ubaid hafizahullah taala, kadang bisa jadi perkara yang sampai menjadikan dia dijadikan mubtadi', ditabdi', dikatakan sebagai ahlu bid'ah Wajudalilu dikatakan dia adalah seorang yang sesat kalau dia melakukan kebidahan-kebidahan perkara-perkara yang baru dan mu'anidan tadi. Dia ngeyel, tidak mau diperingatkan. Iya. Sebagaimana yang antum tahu sekarang bagaimana Muhammad al-Imam diperingatkan oleh para ulama tentang bahaya wasiqah yang dia lakukan. Iya. Bagaimana kekeruan kekufuran yang ada tetap ngeyel sampai akhirnya keluarlah tabdi' dari para ulama kita, tadlil dari mereka. Ini khona billah rahiman rahimakumullah. Qala kata beliau hatta <laughs> hatta wa in kana min asyakhihim alladhina kana lahum fadlun alaihim Sampai pun kalau seandainya orang tersebut yang menyelisih al-haq tersebut, ia adalah orang-orang yang dulunya adalah syekh-syekh mereka, guru-guru mereka. Yahya al-Hajuri, dulu gurunya. Iya. Tapi ketika menyimpang, menyelisih di peringatan para ulama dan tidak merujuk, ngeyel, menentang, dan akhirnya para ulama menyatakan dia sebagai mubtadi' Allah. Selesai sudah. Demikian juga mungkin Muhammad al-Imam yang sekarang dia guru dulu gurunya, syekhnya. Tapi demikian keadaannya, selesai. Kenapa? Tadi fal hubbu indahum fillah wal bughdu fillah. Karena kecintaan Ahlus Sunnah itu fillah Kebencian mereka juga karena Allah, bukan karena orang, bukan berdasarkan kepada orang tertentu di bidang tertentu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka telah menyelisih syarat Allah, menjauh dari syarat Allah, dinasihatinya yang tidak mau kembali, selesai sudah. Iya, yang kita ikuti adalah al-haq. Sehingga salafun salih menyatakan, iya, ketika kalau ada satu pendapat yang menyelisih pendapat syekh mereka, menyelisihi al-haq, Kata mereka, "Syekh kami nuhibuhu. tetapi al-haqqu ahabbu ilaina." Itu kalau tidak sampai derajat dia sesat, mubtadi. Mungkin dalam masalah-masalah fikih, dalam masalah apa pendapat, ternyata pendapat syekhnya berbeda dengan al-haq yang dia yakini. Iya, kita katakan sebagai penghormatan syekh kami, saya hormati, dia adalah syekh yang kita kami hormati, dia kita cinta tetapi al-haqqu ahabbu ilaina. Tapi al-haq lebih kami cintai. Apalagi kalau sampai derajat seperti ini. Menyelisihi al-haq, menyelisihi manhaj, menyelisihi aqidah Sampai akhirnya kemudian para ulama keluar tabdi' keluar tabdil. Menyatakan dia mubtadi' dia wal mudil dan seterusnya. Selesai. Karena ahlu sunnah membangun kecintaan mereka, kebencian mereka semata-mata di jalan Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwan billah rahimakumullah sehingga jauhkan atifiyah. Atifiyah. Kadang banyak orang iya, tahu ilmu tetapi tidak bisa mengikuti ilmu yang dia dapat karena atifiyah, karena perasaan. Iya. Karena perasaan. Tahu sih, cuman kalau untuk bersikap kayaknya ini perasaan. Iya. Qala wal man'u fillah wal i'talillah wal muwalatu fillah wal mu'adatu fillah Nah, itu karena Allah sunnah dibimbing, diajari, dituntun untuk senantiasa cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, ketika tidak memberi karena Allah, memberinya karena Allah, berloyalitasnya di jalan Allah, bermusuhannya juga di jalan Allah, sehingga mudah mereka untuk bersikap. Iya, tidak diombang-ambingkan oleh perasaan. ya. Iya, itu kamu kan orang apa namanya orang Arab, kalau saya kan orang Indonesia, orang Timur nggak bisa. Ya, ya kawan, rahimah rahimah kebelah. Semua adat istiadat harus tunduk kepada syariat, bukan syariat tunduk kepada adat istiadat kita. Nah, memang ada satu usul dalam ilmu usul kita pelajari al-adatu muhakkamah. Adat satu masyarakat bisa menjadi hukum, tapi itu kalau adatnya yang pertama dalam satu masalah yang tidak ada batasan dalam syariat. Yang kedua, kalau adat tersebut tidak menyelisih syariat. Iya. Safar misalnya, kalau contohkan. Berapa jarak safar? Tidak ada nas yang sorry yang menegaskan jarak safar itu adalah 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 10 kilo, 3 mil, 4 mil. Yang sorry. Lalu bagaimana? Kembali kepada uruf, kepada adat. Menurut adat kebiasaan satu masyarakat, dia bepergian itu jauh, safar maka kita anggap safar. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Iya. Pergaulah isi kalian dengan baik. Iya, mereka punya hak kita beri nafkah, punya hak untuk diberi baju. Iya, nafkahnya sebulan berapa? Ada dalam nas? Kasih makan istri, nafkahnya itu setiap bulan 2 juta. Enggak gitu. ada. Baru kembali ke adat. Banyak. Orufnya masyarakat berapa? Iya, kalau kemampuan suami gaji sekian, rumah sekian, si istri kira-kira keluarganya berapa nafkahnya? Ini ada. Tapi kalau satu adat istiadat yang bertentangan syariat itu tidak berlaku sama sekali dan harus tunduk kepada syariat. Ini yang sering penting kita ingat terkait dengan munculnya ya prinsip-prinsip dakwah-dakwah Islam Nusantara dan sekian dan selainnya. Iya, yang membalikan Islam kepada adat istiadat. Ar Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bahkan menggugurkan, menghapuskan adat istiadat orang-orang Arab sekalipun. Iya, kita ingat apa? Hadis Datu Anwar. Hadis Datu Anwar. Orang-orang jahiliyah dulu kebiasaannya kalau mau perang gantungkan pedang di pohon. Itu kan adat mereka. Itu adat mereka. Ketika ternyata sudah masuk Islam ada seorang sahabat punya ide untuk seperti itu juga. Mereka punya datu Anwar. Gimana kalau kita juga punya datu Anwar? Karena apa? Adat mereka. Apa Rasulullah biarkan? Oh ini adat mereka? Tidak ya kawan. Rahiman rahimakumullah. Iya. Ada kebiasaan satu negeri kalau bertentangan dengan syariat harus tunduk. Hilang. Tatoyur. Tahu tatoyur? Iya. Tatoyur. Beranggapan sial dengan burung, dengan yang lainnya. Itu adat Arab. Tapi ketika bertentangan syariat harus tunduk. Hilang. Termasuk kesyirikan. Maksud saya, Jangan banyak orang seperti itu banyak orang seperti itu. Kita kan orang timur, kita kan orang Indonesia, nggak bisalah kita kayak gitu. Kita kan orangnya atifiyah. Khulifillah rahiman rahimakumullah. Fala yustagrabu idan an yuqarraba rajulun hukbatan minaz zaman tawilah ثم بعد ذلك يرفع أهل السنة عنه أيديهم ويعلنون براءتهم منه Maka jangan heran kata beliau. Kata Syubil Hafizahullah Ta'ala. Ada seorang yang didekatkan. Dekat dengan syekh. Dekat dengan ahlu sunnah. Dalam waktu yang lama. Mungkin punya tempat. Di kalangan ahlu sunnah. Iya, bisa jadi ada penghubung antara ahlu sunnah dengan masyayikh, dengan ulama di negeri lain. Dikenal. Tapi ternyata thumma ba'da dzalika yarfau ahlu sunnah aydihim. Ternyata kemudian tiba-tiba ahlu sunnah langsung angkat tangan mereka. Tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Yu'linu min bara'atul ahlu sunnah mengumumkan berlepas dari dari dia. Kenapa? Ketika dia menampakkan iya penyelisih terhadap sunnah penyajian kepada manhaj ahlu sunnah. Kenapa? Sekali lagi. Lianna rabifata allati bainahum wa baina dzakal insan qasamaha bil bidai wal muhdatsat. Kenapa sampai demikian? Yang tadinya didekatkan tiba-tiba langsung berpisah tiba-tiba langsung diumumkan berlepas diri. Karena hubungan ahlu sunnah, hubungan kita ahlu sunnah dengan orang tersebut telah dia putus telah dia hancurkan dengan kebidahan-kebidahan, dengan muhdasat yang dia lakukan, dengan penyimpangan-penyimpangan yang dia lakukan. Tidak lagi ada hubungan karena hubungan kita dengan dia hanyalah karena Allah, di jalan Allah, fillah, walillah. Ketika dia putuskan dengan kebidahan dan penyimpangan dia lakukan, selesai sudah hubungan kita dengan dia. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ya, yang harus kita tumbuhkan al-hubbu fillah wal fillah. Nah, dan itulah yang kata Rasulullah SAW Awsaku ural iman. Ikatan iman yang paling kuat adalah ini. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah wal muadatu fillah wal muadatu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, berloyalitas di jalan Allah semata, membenci pun Berbersuhan pun di jalan Allah semata. Itu adalah ikatan iman yang paling kuat. Bukan karena dunia, bukan karena kesukuan, bukan karena iya individu tertentu, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terkait dengannya, As-sabab rabi' ia menyebabkan ahlu sunnah itu memiliki hubungan yang kuat di antara mereka. Al-ijtima wa ta'aruf di antara mereka. Wa min asbab ta'aruf anna ahla sunnati ruhama bainahum. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang saling sayang di antara mereka. Kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin yang satu bersama mukmin yang lain kal bunyan seperti bangunan sebagiannya mengokohkan sebagian yang lain. Sebelumnya saya nukil ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. <coughs> Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ahlu sunnah a'rafun nas bil haqq. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahlu sunnah adalah orang yang paling tahu tentang al-haq karena mereka senantiasa berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka adalah orang yang paling tahu tentang Al-Haq. Kalau kata beliau, wahum arhamun nas bil halqi. Dan mereka ahlu sunnah adalah orang yang paling sayang kepada makhluk. Sampai pun ikhwan rahimun rahimukumullah ketika ahlu sunnah mentahdir Ketika Ahlus Sunnah memperingatkan umat dari seseorang, itu bentuk rahmah kasih sayang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian, karena Rasul SAW menyatakan mandalla iya ila syarrin barang siapa yang menunjukkan kepada kejelekan falahu wizruhu wa wizru man amila bihi maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkan apa yang telah dia tunjukkan tersebut. Iya, dia mendapatkan dosa dan setiap orang yang dia ajari melakukannya, melakukannya, dia terus dapat kiriman dosa. Maka diperingatkan, jangan ikuti fulan, jangan ikuti pendapat fulan ini. Ini pendapat yang salah dan seterusnya sehingga dia bisa terhenti, tidak dikirimi dosa terus oleh pengikutnya, oleh orang mengikutinya. Makanya di antara syarat para ulama kita menjelaskan masalah tahdir, masalah hajar itu harus ikhlas, bukan karena tendensi pribadi, semata-mata ikhlas yang untuk kebaikan. Qul rahiman rahimakumullah. Apalagi sesama ahlu sunnah. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam Kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum Muhammad Rasulullah walladzina ma'ah orang-orang dan orang bersamanya أشداء على kuffar adalah orang-orang keras kepada orang kafir ruhama ubainahum dan mereka lah orang yang saling berkasih sayang di antara mereka. Di antara penafsiran yang ada Walladhi namahu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian tafsir ini para anbiya yang lain. Walifillah Yang kedua Kata beliau kata Syubedah Fidahullah ta'ala ahli sunnah adalah Ruhama bainahu. Sayang-sayang di antara mereka Beliau bawakan satu hadis Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan Yasuddu ba'duhu ba'dah Asyibul Thaymin rahimahullah ta'ala Pernah dulu saya baca Penjelasan beliau terkait dengan hadis ini Yang perlu mungkin kita ingat Ikhwan rahimah rahimahullah Kesimpulannya Dari hadis ini kata beliau rahimahullah ta'ala Al mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'da. Bahwasanya kita harus menyadari masing-masing kita punya kelemahan, kekurangan. Iya. Maka kita butuh masing-masing kita butuh dikuatkan oleh yang lain. Al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Iya, yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Masing-masing ada kelemahannya. Khawani billahi rahiman rahimakumullah. <coughs> yang kedua, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dari hadis ini, al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dha menunjukkan ya pentingnya at-ta'awun di antara kaum mukminin. Pentingnya pentingnya mereka saling menguatkan, saling tolong menolong di antara mereka. Menguatkan. Qala kata rahimahullahu taala فأهل سنتي هم al-akhassu bihadal hadis. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang paling khusus di dalam mengamalkan hadis ini. Awalan yang pertama kenapa? Li'annahum yaquluna bil haqq aina ma kanu la ta'khuduhum billah laumata karena mereka senantiasa berkata menyampaikan al-haq dan mereka tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela ketika menyampaikan al-haq. Iya. Kadang di satu negeri, kadang di satu tempat Ahlu sunnah menyuarakan satu suara menyampaikan satu pendapat yang berbeda mungkin dengan kebanyakan semua orang. Dalam keadaan orang-orang mengelulukan fulan. Dalam keadaan orang-orang iya terkesima dengan pendapat pendapat yang ada. Ternyata Ahlus Sunnah datang menjelaskan siapa fulan. Ini pendapat-pendapat yang keliru. Iya. Seperti yang sekarang terjadi. Kita mengingatkan misalnya tentang bahayanya Islam Nusantara dan seterusnya. Kenapa? Walaupun dalam keadaan kemudian dicela, dicerca. Kenapa? Ini semata-mata karena ahlu sunnah adalah ruhama. Ruhama. Kita ingin kebaikan untuk orang lain. Kita ingin ingatkan orang lain. Walaupun akhirnya kemudian datang celah-celah. Tapi ahlu sunnah yaquluna nabil haq. Menyampaikan al-haq. Ya, la ta'khuduhum pillah laumatul tidak peduli dengan celaan orang mencela ketika yakin itu adalah hak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Mukbil rahimahullah taala di dalam Sahih Musnad membawakan satu hadis dari Musnad Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Amarani Khalili yani Rasulullah sallam bisab'in." Rasulullah sallam telah memerintahkan aku dengan tujuh perkara. Dan dia antara tujuh perkara tadi adalah an lal haqqa. Iya, walau kana murran. Aku diperintahkan untuk menyampaikan al-haq walaupun pahit. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Kalian yang kedua, anna khata al bukhti min ahli sunnah la yakhlu an halain. ya Kesalahan yang terjadi dari seorang ahlu sunnah itu tidak lepas dari dua keadaan. ahaduhuma yang pertama an yakuna min majali ijtihad wa masarih ra'yi wan niza' لأن يكون كل من الفريقين عنده من الأدلة ما يسوغ مذهبه فهذا يبين صاحب القول ما يرجح مذهبه ولا يثرب أو يثرب على الآخر Yang pertama kata beliau rahimahullah kekeliruan seorang ahlu sunnah dalam perkara-perkara yang memang dibolehkan pada istihad. Nah, karena masing-masing <coughs> pendapat yang ada ada dalilnya. Misal, mungkin yang adalah yang mudah kita contohkan. Ya satu pendapatnya ketika tersyahud, misalnya tetap tidak tahrik, tidak gerak. Yang satu pendapatnya gerak. Masing-masing iya, berpendapat iya, kalau yang dia menyatakan karena demikian hadis yang ada, adapun yang tahrik itu iya syal misalnya. Kalau yang bilang ini sahih, jelas masing-masing istihad para ulama ahli hadis. Kalau seperti ini, ketika seorang menyampaikan, oh ini pendapat menurut pendapat saya, saya lebih condong dengan pendapat pulan, ulama pulani, ya, Kalau menurut saya, ya, yang berpendapat misalnya demikian itu keliru karena hadisnya ta'if selesai. Tidak boleh menjelekan yang keliru. Ya, dia berpegang misalnya Contoh misalnya, dia berpegang dengan yang tahrik. Dia bilang, kalau saya cenderung kuat dengan pendapat para ulama yang menyatakan gerah. Kenapa? Dalilnya adalah begini, begini, begini. Misal, ini sebagai contoh aja. Bukan tahrik, bukan tarji. Bukan penguatan ya, contoh. Iya, kenapa? Kan menurut saya ini hadisnya lebih kuat. Misalnya, kenapa? Karena yang berpendapat diam ini hadisnya ta'if. Walaupun memang ulama pola ini berpendapat demikian. Selesai. Tidak boleh menjelekan ahlu sunnah dalam masalah-masalah yang boleh padanya ijtihad. Iya. Yang kedua, <coughs> au yakunu mimma laysa fi majalul ijtihad. Au usulun furu' mujma'un 'alaiha. Au bi nassin. Iya. Wa tarful akhar laisa indahu nas fahada yaruddunahu bid-dalil wa la yaqbaluna al-mukhalafah. <coughs> Yang kedua masalah-masalah yang tidak boleh adanya pada istihad. Atau telah ada nas, telah ada ijma, sehingga satu pihak, iya jelas-jelas didukung oleh nas, pihak yang lain. Yang kedua, tidak ada sama, sekali, sama sekali nas yang mendukungnya. Bagaimana? Maka sikap ahlu sunnah adalah yaruddunahu Kita bantah pendapat yang keliru ini, yang tidak yang menyelisih dalil ini dengan hujah. Oh, ini pendapat walaupun pendapat alim polani keliru. Kenapa? Iya, karena beliau dalam masa ini menyelisih hadis ini ini ini ini. Ini masalah yang kedua. Intinya <coughs> kata beliau walihada fa inna ahla sunnati yanzurun ilal mukhalafah wal mukhalif. Ini yang penting kita pahami. Intinya ahlu sunnah itu dalam melihat mengkaji satu masalah kekeliruan itu melihat dua hal. Melihat penyelisihannya dan melihat siapa yang melakukan penyelisihan tersebut. Melihat mukhalafahnya, bentuk penyelisihannya dan juga melihat siapa orang yang melakukan penyelisihan tersebut. Iya. Hal mukhalafah adapun penyelisihannya la yaqbalunaha bihal wa la yubarriruna laha wa la yujadiluna li taswighiha ma damatil mukhalafah kalau bentuk penyelisihannya harus sudah tidak menerima dari siapapun iya kalau itu udah kekeliruan kita katakan keliru itu muhalafah. tidak bisa iya kita katakan oh ini Bagus-bagus. Karena kenapa ini pendapat ulama sunni? Enggak. Selama itu salah, selama itu kekeliruan kita katakan keliru. Ini mukhalafahnya. Ini penyelisihannya. Ya ikhwan rahimah rahiman rahimakumullah. Kenapa kata beliau? Li'annal amra kama salaf la yuwaluna fil ashas. Sekali lagi kata beliau. Kenapa demikian? Karena sebagaimana poin yang eh, ketiga tadi yang dikatakan tadi, ahlu sunnah itu walanya bukan karena individu. Iya, ketika fulan, alim fulani, alim ini, ternyata dalam masalah ini keliru, kita katakan dalam masalah beliau keliru. Ahlu sunnah tidak menerima penyelisihan al-haq. Ini penyelisihannya. Tapi ikhwan fillah rahiman rahimakumullah wa yanzuruna ilal mukhalif dan ini yang tidak bisa dilakukan oleh Haddadiyah, oleh Hajawirah. Yang tidak dilakukan oleh mereka, Haddadiyun, Hajuriyun, tidak membedakan orang. Iya, semua dipukul rata. Fal mukhalifu indahum ayatan ahdu Orang yang menyelisihi al-haq. Itu bagi kita harus sunnah wal jamaah ada dua macam. Ini penting ikhwan fillah rahimakumullah. Artinya sekali lagi kalau penyelisihannya kita katakan keliru-keliru, salah-salah. Tapi untuk sikap kepada orangnya dilihat. Iya. Kenapa ini penting? Tadi saya bilang kalau haddadiyah Siapapun dia, kalau ternyata dia lihat ada kekeliruan, yang berarti sesat. Bukunya bakar. Itu semua kayak gitu. Oh, ternyata apa namanya? Uh, Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya ada kekeliruan, ada takwil sifat tadi. Oh, berarti dia adalah seorang yang melakukan kebidaan, punya pondok beda. Udah, bakar semua. Oh, Ibnu Hajar juga demikian ternyata. Udah, habis semua ulama oleh ada dia. Tidak dibedakan antara alim Sunni dengan orang-orang memang mereka berpemahaman bid'ah sejak awalnya. Yang intinya <coughs> intinya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah saya simpulkan ya kalau dia adalah ahlu sunnah ulama ahlu sunnah ma'ruf bi sunnah ma'ruf di atas tariqati ahli sunnah ya maka ahli sunnah wal jamaah kita salafiyun ya membantah ucapannya menyatakan keliru ma'a ihtiramihim wa ikramihim tetap dengan memuliakan mereka menghormati mereka karena mereka adalah ulama ahlu sunnah. Tidak katakan masalahnya beliau tergelincir, tapi beliau adalah ulama ahlu sunnah ini. Tapi kalau mereka-mereka yang milisi al-haq ini, iya, memang pemahamannya, manhajnya dibangun di atas kebidahan, di atas manhaj yang keliru, di atas ra'yu, tidak sesuai, tidak mengikuti manhaj ahlus sunnah, kemudian keliru, maka la karamah. Tidak ada kehormatan baginya. Kita bantah kebidahannya, dan kita tahdir orang. Iya, ini sering mereka hizbiyun, mereka hizbiyun, harakiyun sering Bila kenapa kan Ahlus Sunnah kok memberi udur kepada Ibnu Hajar, memberi udur kepada Imam Nawawi, iya, kemudian kalian tidak memberi udur kepada Said Kutub, kepada Hasan Al-Banna, ini jawabannya. Kalau Ibnu Hajar al Habib, Ibnu Hajar rahimahullah Imam Nawawi, mereka usul, mereka usul ahlu sunnah. Tergincir dalam beberapa masalah. Adapun ini, Said Kutub, Hasan al-Banna, di atas matrasah ra'i, di atas manhaj yang memang tidak ada sunnah, sehingga kekeliruannya tidak teranggap. Ya, kekeliruannya yang mengukurkan dia, dibantah kebidahannya, kesesatan dan juga ditahdir orang. Itu kesimpulannya. Nanti saya baca lagi pada maghrib insya Allah supaya lebih segar insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. wabarakatuh.